Sudah kita bahas prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengimani bahwa Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya juga sudah dibacakan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Maka berkata Imam Razi atau Imam Imaman Ar-Razian. Dua Imam Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah tentang masalah prinsip tersebut kata mereka wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin bijami'i jihatihi bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah bukan makhluk dari segala sisinya. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, Wallahu tabaraka wa ta'ala waffaqa ahla sunnati wal jama'ah lil haqqi was sawab. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada ahlu sunnah wal jamaah kepada kebenaran dalam segala sisi dalam segala bidang selalu ahlu sunnah wal jamaah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebenaran. Mengapa demikian? Liannahum tamassaku bikitabillah wa sunnati nabiyihim. Karena mereka selalu berpegang dengan kitabullah Al-Quran dan mereka berpegang dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahum ya'taqiduna anna kalam Allahi haq Maka ahlu sunnah berkeyakinan bahwa ucapan Allah adalah hak Dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman kecuali hak Dan bahwasanya ucapan Rasulullah SAW adalah hak Dan bahwasanya Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali hak Fakaifa Biladhi ya'taqidu anna al-Quran lesa bikalamillah maka bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak meyakini kalau Quran itu ucapan Allah Subhanahu wa taala atau meyakini kalau Al-Qur'an adalah makhluk seperti Mu'tazilah. Mereka Mu'tazilah berkata Al-Qur'an makhlukun wal kalamu alladhi sami'ahu Musa inama sami'ahu minasyajarah. Mu'tazilah misalnya mereka berkata Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah. Dan ucapan yang didengar oleh Musa alaihissalam bukan ucapan Allah. Tetapi keluar dari pohon. Pohon mengeluarkan suara. Allah ciptakan suara di pohon itu. Memanggil ya Musa dan seterusnya. Katanya khalaqullah fis sejarah. Itu Allah ciptakan di pohon. Tabaraka wa ta'ala ini khunibina azakumullah kebodohan mu'tazilah penyimpangan mu'tazilah nasallahu salamah wal afiyah ucapan ini barakallahu fikum juga diyakini oleh mu'tazilah bahwa ucapan Allah qadim sudah sejak dulu Allah ciptakan Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa dan seterusnya wa hadza min iftira' 'ala Allah. Ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya berdusta atas nama Allah? Berdusta saja sudah perkara besar. Al-mu'min la yakdzib. Berdusta saja sudah perkara besar, seorang mukmin tidak mungkin berdusta. Apalagi berdustanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." wal wal والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Katakan, sesungguhnya Rabku mengharamkan fahisya yang tampak maupun yang tidak tampak dan keboliman tanpa kebenaran dan engkau berbuat kesirikan-kesirikan menyekutukan Allah yang Allah enggak pernah turunkan dalil-dalilnya dan kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ayat ini menyebutkan dari yang kecil sampai yang besar dari dosa-dosa. Jadi meningkat dari tingkat yang paling bawah kepada yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya. Kita lihat susunannya. Mana yang paling jeleknya? Karena yang paling jelek adalah yang paling tinggi kejahatannya. Pertama dari yang bawah. Allah haramkan fahisyah segala dosa-dosa yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu yang pertama. Kemudian meningkat yang lebih jahat lagi. Wal baghiya bighairil haq membolimi orang lain tanpa kebenaran. Ini sudah lebih jahat lagi. Yang berikutnya wa antusyriku dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya yang Allah nggak pernah berikan dalil-dalilnya. Kesyirikan udah lebih tinggi lagi. Sebagian kita mengira bahwa kesyirikan itu dosa yang paling besar. Ternyata di atas kesyirikan ada lagi yang lebih jahat lagi. Wa antaqulu 'ala Allahi ma ta'lamun, yaitu kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berdusta atas nama Allah ternyata lebih jahat dari syirik. Ikhwan ibn Mu'tazilah dan sejenisnya menyatakan bahwa Allah tidak berbicara. Berarti maknanya Allah bisu. Astagfirullah, astagfirullah. Apakah kalian menganggap Rob kalian bisu dan bisa bicara? Mereka akan berkata, bukan, saya menyatakan tidak bicara. Ya berarti bisu. Astagfirullah. Aib, kelemahan, kekurangan, cacat. Bisu adalah kelemahan kekurangan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berbicara. Hanya saja tidak sama dengan makhluknya. Adapun kaya apanya wallahu taala alam kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mendengar, tetapi yakin Allah berbicara. Dengan ucapan yang didengar oleh Musa alaihi salam, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Allah berikan takkid penegasan. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman ini penegasan dari kalimat kallama takliman berbicara dengan pembicaraan. Mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Ikhwan ibn Na'azakumullah ternyata mereka menyatakan Allah tidak berbicara. Allah tidak bisa berbicara. Allah hanya menciptakan pembicaraan. Astagfirullah. Taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama manusia sudah jelek. Berdusta atas nama nabi lebih jelek lagi. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-hasil Anna ahli sunnati yaqulun bahwa ahli sunnah wal jamaah muwaffaq mendapatkan taufik yaitu menegaskan meyakini bahwa Al-Qur'an benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Allah benar-benar berbicara dan Al-Qur'an inilah pembicaraan Allah yang kita muliakan, kita baca, kita kaji, kita pelajari itu ucapan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Wamtuhinu fi dzalika mihna syadidah. Dan para ulama dalam berpegang dengan keyakinan ini diuji oleh Allah terkena fitnah bencana yang berat tapi mereka tetap tidak goyah umtuhinu difitnah mereka fidalika mehnatan syajidah dengan ujian yang berat di hari-hari di masa pemerintahan Al-Ma'mun juga di masa pemerintahan setelahnya yaitu Al-Mu'tasim dan di masa pemerintahan Wathiq yang mereka ini adalah khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah. Umtuhinu mehnatan syadidah. Mereka diuji dengan ujian yang berat. لأن الجهمية والمعتزلة تغلبوا على هذه الدولة karena pemikiran Jahmiyah dan pemikiran Mu'tazilah telah merambah masuk ke pemerintahan. Sudah merambah masuk ke pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah tadi. Masa al mamur masa Al-Mu'tasim dan masa Al-Wathiq. Istaulu fiha alal manasib. Mereka berhasil memegang tampuk pemerintahan. Mereka memegang jabatan-jabatan di zaman Al-Ma'mun, di zaman Al-Mu'tasim, di zaman Al-Wathiq. Fakanatil kalimatul ula wal akhira lahum fatasallatu ala ahli sunnah. Maka prinsip mereka pemerintah pada waktu itu persis seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Al-Quran ucapan Al-Quran adalah makhluk dan Allah tidak berbicara. Dipaksakan rakyatnya dengan pemaksaan. Masing-masing merakyatnya diuji dengan ujian. Siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk, mereka bebaskan. Dan siapa yang menyatakan Al-Quran ucapan Allah, mereka tangkap, mereka siksa. Qalabu minhum an yaqulu innal Quran makhluk. Mereka memaksakan kepada rakyatnya untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan ucapan Allah. Alzamuhum ilzaman. Mereka benar-benar memaksa rakyatnya. Siapa yang tidak mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, maka akan dipecat dari jabatannya. Akan dilepaskan dari pekerjaannya. Kalau dia pejabat atau kalau dia pegawai pemerintah, akan dipecat. Wa idakana Kalau dia adalah tawanan-tawanan muslimin yang berada di pihak musuh tidak diselamatkan kalau mereka berpendapat Al-Quran kalamullah. Kalau berpendapat dengan pendapat ahli sunnah bahwa Al-Quran ucapan Allah dibiarkan mereka dalam keadaan ditawan oleh musuh. Kecuali kalau mereka menyatakan Al-Quran makhluk seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah baru mereka akan selamatkan. Tetapi barakallahu fikum Imam Ahmad dan juga para ulama yang bersamanya kokoh di atas keyakinan tadi. Ikhwan bin Azzaqumullah bisa dibayangkan. Kalau di masa yang berat seperti itu, al-imam wal ulama wal a'immah mereka bersikukuh bersikeras menyatakan Al-Qur'an kalamullah. Mengapa hari ini kalian tidak disiksa, tidak dipaksa? Mereka kaum muslimin tidak disiksa, tidak dipaksa untuk menyatakan Al-Quran makhluk. Tetapi mereka mengatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Al-Quran makhluk. Aneh. Perjuangan para a'immah sampai setengah mati, bahkan ada yang sampai mati. Rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wasabatahu falam yakulil batil Maka Imam Ahmad rahimahullah dan yang bersamanya Tetap menyatakan Al-Quran kalam Allah Ditangkap mereka tetap menyatakan Al-Quran kalam Allah Dicambuk mereka tetap mengatakan Quran kalam Allah Sampai diinjak-injak di bawah karpet Imam Ahmad rahimahullah digulung di atas karpet diinjak-injak oleh mereka para pasukannya tentara pemerintah yang tetap dikatakan bagaimana pendapatmu Al-Quran Al-Quran kalamullah ucapan Allah bukan makhluk Ikhwan bin A'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yunadirun mereka kemudian mendebatnya bagaimana pendapatmu kalau begini bagaimana pendapatmu kalau begitu Imam Ahmad hanya mempertanyakan satu pertanyaan I'tuni bidalilin min kitabillah wa min sunnati Rasulillah. Datangkan kepadaku satu dalil dari Al-Quran atau dari sunnah yang menyatakan bahwa itu makhluk. Bahwa Quran itu makhluk. Silakan, Datangkan satu dalil dari Quran ataupun dari sunnah. Wa yuhajjuhum yudammighum bil hujajil wal barahim Imam Ahmad dan yang bersamanya membantah mereka dengan hujah-hujah dan bukti-bukti. Mereka mendatangkan satu bukti pun dalam ayat tidak ada. Mereka tidak bisa mendatangkan satu bukti pun dalam sunnah nabawiyah. Sedangkan Imam Ahmad menyatakan dalam Al-Quran ada sekian banyak ayat yang menyatakan Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata. Alhamdulillah. Bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia, tidak seperti bahasa Sunda, tidak seperti bahasa Jawa. Apa maknanya? Maknanya kalimat kola yakulu itu untuk siapapun sama. Kan kalau bahasa Sunda atau Jawa kan beda. Kalau orang biasa berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah berfirman. Tetapi dalam Al-Quran walhamdulillah sama. Yaitu kalimat yaqulu, Qala Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman, Allah berkata, Allah berkata, pakai kalimat yaqulu dalam hadis, pakai kalimat qala dalam Quran. Apalagi? Apa terjemahannya qala? Masa qala Allah diterjemahkan Allah menciptakan pembicaraan? Qala Allah maknanya Allah berkata. Kalau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kudsi, Qalallahu Allah tabaraka wa ta'ala. Apa terjemahannya? Allah tabaraka wa ta'ala berkata. Bagi manusia dalam bahasa Arab, Qala. Bagi Nabi, yaqulu, Bagi Allah juga yaqulu, yaqulu, yaqulu, yaqulu Tidak dibedakan. Sehingga sangat-sangat jelas dalilnya di dalam Quran dan dalam sunnah bahwa Allah berfirman. Itu baru kola Belum mengajak bicara. kalama kola sudah banyak. Qala Allah. Juga kalama Allah juga banyak. Dalam Quran, dalam sunnah. Sekarang. Kata Imam Ahmad dan yang bersamanya. Itu nibidalilin. Bawakan satu dalil saja. Dari Quran. Atau dari sunnah. Kalau Allah menciptakan pembicaraan. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Walhamdulillah. Mereka sesungguhnya secara dalil sudah kalah. Tetapi karena mereka memiliki kekuasaan. Akhirnya mereka menindas para ulama, membunuh para ulama, menyiksa para ulama untuk memaksa mereka agar berkata Al-Quran makhluk. Tetapi mereka tetap kokoh. Tidak. Allah bukan menciptakan Quran tetapi benar-benar berbicara. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Mereka mendebatnya seperti di dalam kitab Al-Haidah. Yang ditulis oleh Abdul Aziz Al-Kinani. Dan dalam kitab tersebut runtuh keyakinan Mu'tazilah. Runtuh keyakinan Jahmiyah. Yang menyatakan Al-Quran makhluk. Alhamdulillah. Dalil-dalilnya pun sangat lengkap, sangat banyak di dalamnya. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa nadharahum dan juga membantah mereka seorang alim ismuhu Abdullah ibn Muhammad Al-Adrami. Juga sama meruntuhkan hujah-hujah mereka atau meruntuhkan alasan-alasan mereka. Karena mereka bukan pakai hujah tetapi pakai ro'yu. Alasan mereka berarti bukankah terbantah semuanya. Thumma ba'da dhalika atfa'at hadhil fitnah fi ayamil mutawakkil. Baru kemudian dengan takdir Allah dengan izin Allah al-wathiq berganti lagi dengan pemimpin berikutnya yang bernama al-mutawakkil mulai reda fitnah. Jadi dari masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasib, tiga khilafah. Artinya sekian lama para ulama tersiksa, ditindas dan seterusnya. Alusunnah. Sampai di masa al-mutawakkil mulai reda fitnah. Alallahil khalifat al-abbasi dan dengan izin Allah mulai reda. Jazahullahu ahsanal jaza. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Di masa al-mutawakkil dia terheran-heran ada apa dipaksakan pendapat ini dengan sekeras itu. Coba, coba, coba, panggil, panggil, panggil. Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya. Panggil. Ulama yang dipenjara. Ternyata Imam Muhammad rahimah panggil Emang masalahnya apa? Ngomong. Kata Imam Ahmad silahkan. Dia yang bicara duluan. Maka tokoh Mu'tazilah berbicara, bukankah, bukankah, bukankah, bukankah. Imam Ahmad diam sampai selesai. Sudah? Sudah. Kata Imam Ahmad, apakah ada yang berkata seperti itu dari sahabat? Atau tabiin Diam dia. Memang tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau tidak ada apa salahku? Kalau aku tidak berbicara, apa yang mereka juga tidak berbicara? Aku tidak berpendapat, apa yang mereka juga tidak berpendapat? Apa salahku? Maka khalifah tertawa, ya luka, ya luka. Memang bodoh kamu ini. Mu'tazilah tadi dianggap bodoh. Sudah, dia tidak salah apa-apa. Dia tidak mau mengucapkan apa yang tidak diucapkan oleh salaf. Tidak berpendapat dengan apa yang tidak pernah ada seorang pun dari salafnya berpendapat seperti itu. Selesai. Ya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Atfadil fitnah al-jahmiyah wal-i'tizaliyah. Berhentilah fitnah mu'tazilah dan fitnah mu'tazilah, eh, fitnah jahmiyah. Wa nasara sunnah. Mulailah menanglah sunnah Warafa mulai naik bendera sunnah di masa itu. Wa azallahu ahla sunnah. Allah muliakan ahlu sunnah biqam'ihi li ahlil batil dengan runtuhnya ahlul batil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada lagi aliran Asy'ariyah dan aliran Kullabiyah. Mereka berkata lagi, walaupun sedikit berbeda dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah, tetapi sama-sama menyimpang dalam masalah ini. Kata mereka, Al-Quran memang kalamullah, memang ucapan Allah. Tetapi, bukan Quran yang ada ini. Lihat, permainan kata. Memang Al-Quran kalamullah, tapi bukan Quran yang ada pada kita ini. Bukan itu. Bukan. Itu terjemahan dari Quran yang ada di sono. Apa maknanya? Maknanya Allah berbicara dengan ucapan, entah kaya apa wallahu alam, diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi itu. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi bahasa Ibrani, jadi Injil, diterjemahkan dengan bahasa ini jadi Taurat begitu. Jadi apa yang ada pada kita itu adalah ungkapan dari ucapan Allah. Ucapan Allah bukan itu. Ya sama saja. Berarti Quran yang kita pegang bukan ucapan Allah. Ini main-main. Permainan kata yaitu lakin kata mereka mahuwa hadal Quran bukan Quran yang bersama kita ini ini adalah al-ma'na nafsil qaim bidatillahi laisa biharfin wala saud kata mereka ucapan Allah itu ada pada dirinya tegak pada dirinya. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata. Kemudian diungkapkan semakna dengan itu ini Al-Quran yang kita pegang. Jadi mana ucapan Allah? Bukan ini. Ucapan Allah pada dirinya. Ungkapan ucapan Allah ini ungkapannya terjemahannya. Tetapi ucapan Allahnya di mana? Laisa biharfin wala saut. Tidak ada suara, nggak ada kata-kata. nggak ada huruf. Berarti Nabi Musa mendengarkan apa? Hah? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Ternyata katanya Allah kalau berbicara, nggak ada kata-katanya, nggak ada suaranya. Lantas Nabi Musa dengar apa itu? Yang memanggilnya. Wa idnada rabbuka Musa. Ketika Allah memanggil Musa di bukit Tursina. Ya Musa, innani anallah. Sesungguhnya nah, aku adalah Allah. Itu Musa mendengar suara apa berarti? Hah? Suara pohon. Berarti yang mengaku Allah adalah pohon. Saya adalah Allah. Pohon itu berkata, saya Tuhan. Berarti Tuhannya adalah pohon. Astagfirullah. Mereka selalu mempermainkan kata-kata karena intinya tidak percaya kalau Allah berbicara. Tidak mau percaya kalau Allah benar-benar berkata-kata, berbicara, mengucapkan kata-kata yaitu Al-Quran. Tidak percaya. Sehingga menyatakan itu mungkin ucapan pada dirinya. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata. Sedangkan Al-Quran ini ungkapan dari Quran yang di sana. Yang ada pada dirinya, yang ada suara, tidak ada kata-kata. Ikhwan bin Azakumullah ini juga sama menyimpangnya dengan yang lainnya. Kemudian mereka juga berkata dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang lagi yang semuanya jelimet. Tahu jelimet ya? Membingungkan putar putar putar putar. Intinya apa? Intinya nggak mau percaya bahwa Quran yang bersama kita ini benar-benar ucapan Allah. Nggak mau. Fahada kalamun batil ruduh kitabullah wa sunnatir rasul. Ucapan ini juga ucapan batil yang bertentangan dengan kitabullah dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Kama dzakartu lakum annallaha yatakallamu wa mazala yatakallam. Sebagaimana kita sudah sebutkan kepada kalian semua bahwasanya Allah benar-benar berbicara dan terus memiliki sifat berbicara dan kapanpun Allah kehendaki berbicara, Allah berbicara. Masih terus memiliki sifat kalam abadan selama-lamanya. Wal adillatu ala dzalika katsirah, sedangkan dalil-dalilnya sudah sangat banyak dan sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Fal yuraji. Silakan merujuk kembali kajian yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Wa minhu kalamahu ta'ala. Salah satunya, salah satu dalil tersebut adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa anahu tanzilun minhu yang benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu baina yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Bahwa Al-Qur'an ini tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak di depannya, tidak di belakangnya. Dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Allah yang maha hikmah dan maha terpuji. Yang berikutnya dari keyakinan dan prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah القدر خيره وشره من الله عز وجل وقال dan keduanya berkata. Siapa keduanya? Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi sehingga dijuluki Imaman Ar-Razian, dua imam dari Ar-Rai. Kata beliau berdua bahwa takdir yang baiknya maupun yang buruknya dari Allah Azza wa Jal. Kalimat simpel ini membantah tiga golongan. Sebagian yang berkata tidak percaya takdir terbantah dengan ini. Bahwa ahlu sunnah mempercaya takdir. Bagi mereka yang membagi dua, kalau takdir baik, iya dari Allah. Kalau takdir jelek, Oh bukan dari Allah. Ini juga terbantah. Karena kalimat dua imam ini. Wal qadaru khairuhu wa syarruh. Takdir. Baiknya dan buruknya. Semuanya dari Allah subhanahu Dan yang ketiga. Yang menganggap bahwa takdir itu memaksa. Sehingga kita berbuat apapun tidak ada yang salah. Karena semuanya paksaan Allah. Salah juga. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah meyakini takdir yang baik, takdir yang buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Adapun perbuatannya tetap perbuatan manusia. Kalau dia berbuat baik, dia baik. Kalau perbuatan jelek, dia jelek. Berkata Syekh Rabi menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah ini. Al-qadaru kulluhu khairuhu wa syarruhu Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwa takdir seluruhnya, yang baik maupun yang buruk, maka sesungguhnya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Tidak ada di alam milik Allah ini sesuatu pun yang terjadi kecuali apa yang dikehendakinya. Saya ulangi kata-katanya. Wallahu la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah atau di dalam milik Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Alam semesta, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya milik siapa? Milik Allah. Maka apa yang terjadi di dalamnya, apapun itu, adalah dengan kehendak Allah. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memiliki. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala khaliqa wala bari'a li hadhihi al-makhluqat illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengadakan semua makhluk ini kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menggerakkan dan menakdirkan kecuali Allah. Wala yasul fi hadzal kauni min harakatin wala sukunin illa huwa khaliquh. Tidak terjadi di alam ini gerakan apapun, tidak terjadi diamnya apapun. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yasul illa bimasyiatih maka tidak terjadi apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa alim Allah Subhanahu wa taala minal azal. Dan karena semuanya Allah yang atur, semuanya Allah yang menakdirkan, semuanya Allah yang menciptakan, maka Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu semua yang terjadi semua yang belum terjadi bagaimana nantinya dan apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi. Maka ilmu Allah meliputi beberapa perkara. Meliputi perkara yang telah lewat. Allah Maha tahu semua yang telah terjadi. Juga meliputi apa yang sedang terjadi. Juga meliputi apa yang akan terjadi dan meliputi pula apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi. Berarti ilmu Allah meliputi empat ini. Apa yang telah terjadi Allah tahu. Apa yang sedang terjadi Allah tahu. Apa yang akan terjadi nanti Allah juga tahu. Dan apa yang tidak pernah terjadi, bagaimana kalau terjadi Allah tahu. Mungkin yang pertama sudah dipaham. Jelas yang sudah lewat, Allah Maha tahu yang sedang terjadi juga Allah maha melihat, maha tahu. Yang akan terjadi karena Allah yang merencanakan maka Allah tahu juga. Tapi bagaimana ini yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi? Apa contohnya? Hah? Contohnya adalah ketika di dalam ayat Al-Quran Allah katakan kalau mereka dikembalikan ke dunia niscaya mereka akan berbuat hal yang sama. Kan mereka menyatakan, "Farji'na na'mal salihah inna muqinun ya Allah, balikan aku ke dunia, aku akan beramal baik." Kata Allah, kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu'an mereka akan kembali berbuat apa yang dilarang. Terjadi nggak itu? Tidak akan terjadi. Dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan kalau orang sudah masuk surga, sudah masuk neraka, nggak akan bisa balik ke dunia. Tetapi Allah tahu kalau dikembalikan ke dunia, kayak apa itu? Allah tahu. Berarti ini yang keempat. Apa yang tidak terjadi? Bagaimana kalau terjadi? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini barakallahu fiikum bahwa yang namanya akidah sunnah wa jamaah mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi bahwa Allah yang menakdirkannya, Allah yang mengaturkannya. Alimallahu minal azali alima mal khalqu amilun. Allah tahu yang akan terjadi dan Allah tahu hamba-hamba ini akan berbuat apa. Bukan berarti kita tidak punya pilihan. Kita punya pilihan. Saya mau berdiri atau mau duduk. Saya akan melanjutkan kajian ini atau mau hentikan. Kita yang milih, punya pilihan. Tetapi mesti yang dipilih dan yang terjadi adalah apa yang sudah Allah takdirkan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn Allah. Qaddara arzaqahum. Allah yang menakdirkan rezekinya. Allah yang menakdirkan ajal-ajal manusia. Wa alima ma sayakunu ilal abadil abidin. Allah juga tahu apa yang akan terjadi nanti selama-lamanya sampai kapanpun. Alima dalika thumma ba'da dalika katabahu. Allah tahu dan Allah tulis di lauhil mahfud. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami hitung, kami catat di dalam kitab induk imamun mubin atau lauh al-mahfud. Naktahi bihadar qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallah bihamdik la ilahi la'ad. ant. wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.